Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira wa ba'd. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Rabb semesta Aku bersaksi bahasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah dan diibadai kecuali Allah. Tidak ada sekutu baginya dan aku bersaksi bahasanya Muhammad adalah hamba Allah dan juga Rasulnya. Salam dan salam semoga senantiasa Allah SWT limpahkan kepada beliau, keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai akhir zaman. Hadirin sekalian, para jamaah umroh para penziarah Masjid Nabawi dan juga para mukimin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal masih kita bersama kitab Al-Aqidah Al-Wasitiyah yang dikarang oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah seorang ulama yang meninggal dunia pada tahun 728 Hijriah pada tahun 728 Hijriah dan sampai kita pada pembahasan akidah ahlu sunnah wal jamaah tentang para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bagaimana keyakinan ahlu sunnah wal jamaah tentang para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kita lanjutkan ucapan Syekhul Islam di dalam kitab ini. Summa إذا كان قد صدر عن أحدهم ذنب فيكون قد تاب منه أو أتى بحسنات تمحوه أو غفر له بفضل سابقته أو بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم الذي هم أحق الناس بشفاعته أو ubtuliya ببلاء في الدنيا كفر به عنه anhu. Beliau mengatakan kemudian apabila ada di antara mereka yang melakukan sebuah dosa. Pembicaraan di sini masih berkaitan tentang para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seandainya ada di antara sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang melakukan dosa, melakukan kesalahan, setelah beliau menjelaskan tentang keutamaan para sahabat radhiyallahu anhum dan bahwasanya mereka adalah orang yang terbaik setelah para nabi dan juga para rasul dan telah dipuji oleh Allah dan juga rasulnya. Beliau menerangkan apabila ada di antara sahabat Nabi yang melakukan dosa, fayakunu qattaba minhu maka dia yaitu sahabat tersebut telah bertobat dari dosa dosa tersebut. Jadi seandainya ada di antara sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang melakukan dosa dan melakukan kesalahan, maka mereka langsung bertobat kepada Allah Azza Wajalla. Jalla. Fayakunu qattaba minhu beliau yaitu sahabat tersebut langsung bertobat kepada Allah. Dan kita tahu bahasanya orang yang berdosa kemudian dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah adalah zat yang at-tawwab. Allah adalah zat yang Maha memberikan taubat. Dan di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "At-taibu minadz dzambi kaman la dzamba lahu." At-taibu dzambi kaman la dzamba lahu. Orang yang bertobat dari sebuah dosa maka dia seperti orang yang tidak punya dosa. Orang yang bertobat dari sebuah dosa, maka dia seperti orang yang tidak memiliki dosa tersebut. Artinya dihapus oleh Allah Azza wa Jal. Apabila seseorang melakukan dosa kemudian dia bertobat kepada Allah dengan tobat yang nasuha yaitu yang memenuhi tiga syarat. Yang pertama adalah menyesal di dalam hatinya Kemudian yang kedua dia meninggalkan dosa tersebut. Kemudian yang ketiga dia bertekad kuat untuk tidak melakukan dosa itu kembali di masa yang akan datang. Ini adalah tiga syarat taubat nasuha yang diterima oleh Allah Azza wa Jal. Maka orang yang melakukan taubat nasuha tersebut seperti orang yang tidak memiliki dosa. Apabila ada di antara sahabat yang melakukan dosa dan kesalahan maka mereka langsung bertobat kepada Allah azza wajal au ata bihasanatin tamhuhu atau dia mendatangkan hasanah yaitu melakukan amal soleh melakukan kebaikan yang menghapuskan dosa yang dia lakukan dia melakukan hasanah yaitu melakukan amal soleh melakukan ibadah, melakukan kebaikan yang bisa menghapuskan dosa yang telah dia lakukan. Dan kita tahu dari dalil baik dari Al-Quran maupun dari Sunnah Rasulullah SAW bahwasanya yang namanya hasanah, yang namanya kebaikan ini bisa menghapuskan dosa. Allah SWT mengatakan, Innal hasanati yudhibna sayyi'at. Innal hasanati yudhibna sayyiat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu bisa menghapuskan kejelekan-kejelekan. Amal soleh yang dilakukan oleh seseorang ini bisa menghapuskan dosa yang telah dia yang telah dilakukan. Oleh karena itu diantara pahala mengulang-ulang umrah adalah menghapuskan dosa yang ada di antara keduanya. Nabi saw mengatakan al umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma. Umrah ke umrah berikutnya ini adalah kafarah adalah kafarah yaitu penebus dosa yang dilakukan di antara keduanya. Menunjukkan bahwasanya amal soleh ini bisa menghapuskan dosa. Demikian pula orang yang melakukan haji dan hajinya adalah haji yang mabrur. Rasulullah SAW mengatakan man hajja falam yarfus walam yafsuk raja'a ka yaumin waladathu ummuh. Barang siapa yang haji kemudian dia tidak melakukan kefasikan, tidak melakukan kemaksiatan. Demikian pula tidak melakukan rofat. Ini maksud dengan rofat adalah melakukan jima ketika dalam keadaan ihram. Orang yang demikian roja'a ka yaumin waladathu ummuh, maka dia akan pulang seperti ketika dia dilahirkan oleh ibunya. Artinya apa? Bersih dalam keadaan tidak memiliki dosa. Menunjukkan bahwasanya ibadah haji apabila itu adalah haji yang mabrur, maka ini bisa menghapuskan dosa seseorang. Demikian pula Rasulullah SAW mengatakan, "Man sama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang melakukan puasa Ramadan karena iman dan juga mengharap pahala dari Allah, maka diampuni dosanya yang telah yang telah lalu. Menunjukkan bahwasanya kebaikan amal soleh ini bisa menghapuskan dosa. Nah, para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mereka apabila ada di antara mereka melakukan dosa, maka dia imma kemungkinan pertama dia bertobat seperti yang tadi kita sebutkan atau kemungkinan yang kedua dia melakukan hasanah, melakukan amal soleh yang bisa menghapus dosa yang telah dia kerjakan. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, waat di'isayyata al-hasanata tamhuha. Dalam engkau mengikutkan kejelekan dengan kebaikan yang bisa menghapus kejelekan tersebut. Ini petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam apabila seseorang melakukan dosa maka segera mengikuti atau segera mengikutkan ya dosa tersebut dengan kebaikan. Artinya segera dia melakukan kebaikan di mana kebaikan tersebut yang dilakukan setelah melakukan dosa ini bisa menghapuskan dosa yang telah dia kerjakan. Wa atbi sayyi'ata al-hasanata tamhuha. Hendaklah engkau mengikutkan kejelekan dengan kebaikan yang akan menghapus dosa tersebut. Ya dari dari para sahabat radhiyallahu anhum sekali lagi apabila ada di antara mereka yang melakukan dosa maka imma dia bertobat kepada Allah dengan taubat yang nasuha atau dia melakukan amal soleh yang bisa menghapus dosa tersebut. Kemudian dia mengatakan au ghufira lahu bi fadli sabiqatihi. Atau Allah Subhanahu wa taala mengampuni dia dengan sebab amalan yang dahulu pernah dia kerjakan. Ya, ini kemungkinan yang lain. Ya, kemungkinan yang pertama dia bertobat. Kemungkinan yang kedua dia melakukan amal soleh yang menghapuskan dosa yang telah dia kerjakan. Atau yang ketiga, Allah mengampuni dosanya dengan sebab keutamaan yang dia kerjakan di awal. Sebelum dia melakukan dosa tersebut. Seperti misalnya yang terjadi pada Ahlu Badar yaitu para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang jumlahnya kurang lebih 300 ya 300 belasan orang yang mereka mengikuti perang Badar pada tahun 2 Hijriah. Badar ini adalah sebuah tempat yang letaknya kurang lebih 160 kilo dari kota Madinah, yaitu ke arah Laut Merah. Terjadi peperangan besar di sana antara kaum muslimin yang jumlahnya kurang lebih 300 belasan sahabat melawan kurang lebih 1000 orang pasukan Quraisy. Ya, 1000 orang pasukan Quraisy. Terjadi perang besar dan Allah SWT memberikan keutamaan kepada setiap kaum muslimin yang mengikuti perang Badar saat itu. Yang termasuk diantaranya yang mengikuti perang Badar adalah Abu Bakar Demikian pula Umar Ibn khattab dan juga yang lain. Allah SWT memberikan keutamaan kepada mereka sehingga disebutkan di dalam sebuah hadis bahwasanya Allah SWT mengatakan kepada Ahlu Badr I'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum I'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum Hendaklah kalian melakukan apa yang kalian inginkan Maka sungguh aku telah mengampuni dosa kalian. Ini Allah SWT ucapkan kepada ahlu badar yaitu kepada para sahabat yang mengikuti perang badar. Karena Allah tahu bahasanya mereka akan istiqamah di atas dinil Islam, akan meninggal di atas dinil Islam dan mereka akan istiqamah. Maka Allah SWT mengatakan, ya malu syi'tum, hendaklah kalian melakukan apa yang kalian inginkan, sesungguhnya aku telah mengampuni dosa kalian. Jadi beliau mengatakan au ghufira lahu sabiqatihi atau dia diampuni karena sebab amalan yang dahulu pernah dia kerjakan. Seperti yang terjadi pada Hatib Ibnu Abi Balta'ah. Hatib Ibnu Abi Balta'ah radhiyallahu anhu beliau adalah salah seorang sahabat yang mengikuti perang Badar. Salah seorang sahabat yang mengikuti perang Badar. Pernah beliau melakukan sebuah kesalahan dan kesalahan di sini adalah kesalahan yang fatal, yaitu mengabarkan kepada atau berusaha untuk mengabarkan kepada sebagian Quraisy bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan me, akan menyerang kota Mekah, akan menyerang kota kota Mekah. Kemudian Hatib ibnu Abi, Abi Balta'ah yang saat itu beliau memiliki kerabat beliau memiliki kerabat di kota Mekah ingin mengabarkan kepada sebagian kerabatnya bahwa Nabi dan pasukannya atau para sahabatnya sebentar lagi akan menyerang kota kota Mekah. Maksudnya apa? Maksudnya supaya eh, keluarganya ini selamat. Maksudnya supaya keluarganya selamat. Ya supaya mereka selamat dari peperangan tersebut ini maksudnya. Maka dia menulis surat. Dia menulis surat ditujukan kepada keluarganya yang ada di kota di kota Mekah dan turun wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahu tentang perkara ini kemudian beliau mengutus beberapa sahabat untuk mengejar ya mengejar surat ini sampai akhirnya e, terkejarlah suratnya dan surat tidak sampai kepada kerabat dari Hatib Ibnu Abi Balta dan ini tentunya adalah sebuah kesalahan. Ya sebuah kesalahan bagaimana ya seseorang memberitahu tentang rahasia Rasulullah SAW dan juga para sahabat ya ketika akan menyerang Mekah ya e, tetapi Allah Subhanahu Wa taala tetapi Rasulullah SAW tidak menimpakan hukuman kepada siapa kepada Hatib ibnu Abi Baltaah dan saat itu hampir ya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memukul atau memenggal leher Hatib ibnu Abi Balta'ah karena ini akibatnya fatal. Akibatnya fatal. Tetapi Rasulullah SAW mengingatkan Umar bin Khattab tentang ucapan Allah SWT di mana Allah SWT mengatakan i'malu masyiktum faqad ghafartu Ini Allah ucapkan kepada ya kepada ahlu Badar, kepada para sahabat yang mengikuti perang Badar. Hendaklah kalian mengerjakan apa yang kalian inginkan, sesungguhnya aku telah mengampuni dosa dosa kalian dan akhirnya Hatib ya e, diampuni dosanya dan dia tidak di dihukum oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kemudian setelah itu beliau mengatakan au bi syafaati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Atau dia mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi ahaqqun nasi bi syafaatihi. Seandainya ada di antara sahabat yang melakukan dosa dan dia diadab atau dia masuk neraka karena melakukan dosa tersebut maka ada kemungkinan kemungkinan yang keempat dia mendapatkan syafaat dari siapa dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beliau ini adalah orang yang paling berhak atau mereka ini adalah orang yang paling berhak dengan syafaatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka yaitu para sahabat adalah orang yang paling berhak dengan syafaat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana tidak? Mereka adalah ahlu tauhid. Mereka adalah orang-orang yang mengisahkan Allah di dalam ibadah dan mereka menolong Allah swt dan juga Rasulnya. Mereka berhijrah karena Allah dan juga Rasulnya. Mereka korbankan jiwa, raga mereka dan juga harta mereka untuk kepentingan agama ini. Maka mereka adalah orang yang paling berhak untuk mendapatkan syafaat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam sebuah hadis, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh sebagian sahabat, yaitu Abu Hurairah radhiallahu anhu. Beliau bertanya kepada Nabi, Ya Rasulullah, man as'adun nasi bi syafa'atik? Ya Rasulullah, siapa orang yang paling berbahagia dengan syafaatmu? Ya Rasulullah siapa orang yang paling berbahagia dengan syafaatmu Beliau mengatakan Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Ikhlas dari hatinya Orang yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dari hatinya Merekalah orang yang paling berbahagia dengan syafaatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum Tentunya mereka adalah orang yang paling ya e, memiliki sifat ini yaitu mereka mengatakan la ilaha illallah ikhlas dari hati mereka. Demikian pula di dalam hadis yang lain Nabi mengatakan e, menyebutkan tentang syafaat beliau di hari kiamat maka beliau mengatakan fahiyana ilatun insyaallah man mata min ummati la yushriku billahi syai'ah syafaatku tersebut ya syafaatku tersebut akan diterima insya Allah, oleh setiap umatku yang meninggal dunia dalam keadaan dia tidak menyekutukan Allah sedikit pun. Syafaat beliau akan diterima oleh setiap umatku, yaitu setiap umat beliau yang meninggal dunia dalam keadaan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Dan para sahabat radhiyallahu anhum mereka adalah a'immatul muwahhidin. Ya, para sahabat mereka adalah orang-orang yang terdepan di dalam masalah tauhid. Mereka adalah orang-orang yang terdepan di dalam masalah tauhid. Sehingga mereka adalah orang yang paling berhak di dalam mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi seandainya ada di antara mereka yang dapat yang melakukan dosa, maka mereka yaitu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling berhak untuk mendapatkan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam au ubtuliya bi bala'in fid dunya kuffira bihi anhu. Atau kemungkinan yang kelima, seandainya ada di antara mereka yang melakukan ada di antara mereka yang melakukan dosa, maka dia yaitu orang tersebut yaitu sahabat tersebut yang melakukan dosa ubtuliya bi bala ditimpa sebuah musibah di dunia yang dengan musibah tersebut diampuni dosanya. Jadi seandainya ada di antara mereka yang ada yang melakukan dosa, ada kemungkinan Allah SWT mencoba beliau memberikan uh, ujian kepada beliau dengan sebuah ujian yang dengannya Allah SWT mengampuni dosanya. Karena di antara sebab diampuninya dosa kita adalah musibah yang menimpa kita. Ya musibah yang menimpa kita apabila kita bersabar di dalam menghadapi musibah tersebut maka ini bisa menghapuskan dosa kita. Bisa menghapuskan dosa kita. Dan di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma yusibul mu'mina ma yusibu al-mu'mina min wasabin wala nasabin wala ghammin wala hammin wala huznin hatta syaukatu yushaquha illa kaffarallahu biha min khataya illa kaffarallahu biha min khataya beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam tidaklah menimpa seorang yang beriman tidaklah menimpa seorang yang beriman min wasabin berupa penyakit yang lazim itu penyakit yang yang melazimi dia yang terus menerus melazimi dia ini dinamakan dengan wasab wala nasabin demikian pula rasa capek wala ghammin wala hamin wala hammin demikian pula rasa resah dan juga rasa gelisah yang ada di dalam hati seseorang wala huznin demikian pula tidak ada rasa sedih yang menimpa seseorang hatta syaukah sampai duri yushaquha yang menimpa dirinya ya sampai duri yang kecil yang menimpa seorang mukmin illa kafarallahu biha min khataya kecuali Allah akan menghapus dengan musibah tersebut di antara dosa-dosanya. Jadi musibah apapun, sekecil apapun yang menimpa seorang yang beriman, apabila kita bersabar dengan musibah tersebut, maka Allah akan menghapuskan dengan musibah tersebut sebagian dari dosa-dosa kita sesuai dengan kadar musibahnya. Sesuai dengan kadar musibahnya dan sesuai dengan kadar kesabaran yang kita miliki. Ya, seandainya ada seseorang yang terkena duri ya misalnya atau terjepit sesuatu misalnya dan dia bersabar maka ini bisa menjadi sebab dihapusnya sebagian dosa yang dia yang dia miliki. Ini di dalam musibah yang kecil saja demikian apalagi dengan musibah yang yang besar. Sehingga di sini beliau mengatakan seandainya ada di antara seorang sahabat ya di antara sahabat yang melakukan dosa ada kemungkinan dia ya e, ditimpa oleh musibah atau mendapatkan ujian dari Allah kemudian dia bersabar sehingga Allah SWT mengampuni dengan sebab ya bencana tersebut dengan sebab musibah tersebut dosa yang telah dia yang telah dia lakukan ini adalah sikap kita ketika mendengar tentang salah seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang melakukan dosa. Maka mereka adalah orang-orang yang paling berhak untuk mendapatkan salah satu di antara mukaffiratul dzunub di antara penghapus-penghapus dosa yang tadi disebutkan. Baik. Fa idza kana hadza fi dzunubil muhaqqaqah fa kaifa bil umuri allati kanu fiha mustahidin in asabu falahum ajrani wa in akhtau falahum ajrun wahidun wal qada'u maghfurun lahum. Kemudian setelah itu beliau mengatakan apabila ini di dalam dosa-dosa yang memang nyata ada. Jadi yang perkara-perkara tadi, ya uzur-uzur tadi, ini di dalam dosa yang memang mereka lakukan. Lalu bagaimana dengan perkara-perkara di mana para sahabat radhiyallahu anhum mereka berijtihad di dalam perkara-perkara tersebut. Ya, jadi kalau misalnya dosanya memang benar-benar dilakukan sahabat dan kita bisa menyebutkan tadi udur-udurnya, mungkin dia bertobat atau mungkin dia melakukan kebaikan yang menghapuskan dosanya atau diampuni dosanya karena amalan yang dulu pernah dia lakukan atau diampuni dosanya karena syafaatnya Nabi Muhammad SAW atau karena mendapatkan musibah yang dengan musibah tersebut dia diampuni dosanya. Kalau perkara-perkara ini di dalam dosa yang sudah terwujud, artinya memang benar-benar ada, lalu bagaimana dengan perkara di dalam permasalahan-permasalahan di mana para sahabat radhiyallahu anhum mereka berijtihad di dalam permasalahan tersebut. Dan orang yang berijtihad apabila dia benar maka dia mendapatkan dua pahala dan apabila dia salah maka dia mendapatkan satu pahala. Dan ini sebagaimana dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim, "Idza ijtahada al-hakimu fa asaba falahu ajran." Falahu ajrani wa in wa in ijtahada wa akhta'a fa akhta'a falahu ajrun wahidun. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apabila seorang hakim termasuk di antaranya adalah seorang alim yang sudah sampai derajat ijtihad berijtihad kemudian dia benar maka dia mendapatkan dua pahala. Pahala yang pertama adalah pahala berijtihad yaitu pahala bersungguh-sungguh. Kemudian yang kedua dia mendapatkan pahala benarnya. Pahala benarnya yaitu pahala al-isabah. Kemudian apabila dia beristihad dan dia salah maka dia mendapatkan berapa pahala? Satu pahala yaitu pahala bersungguh-sungguh di dalam mencari kebenaran. Ini adalah keadaan orang yang mujtahid. Maka dalam berbagai keadaan baik salah maupun benar, dia mendapatkan pahala. Kalau benar maka dia mendapatkan dua pahala dan kalau salah dia mendapatkan satu satu pahala. Dan ini yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum seperti misalnya yang terjadi antara Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dengan Muawiyah bin Abi Sufyan, maka para ulama menjelaskan kedua-duanya berijtihad kedua-duanya berijtihad. Yang satunya benar di dalam ijtihadnya, kemudian yang lain salah di dalam ijtihadnya dan keduanya mendapatkan apa? pahala. Ali bin Abi Thalib mendapatkan pahala dengan ijtihadnya, demikian pula Muawiyah bin Abi Sufyan juga mendapatkan pahala dengan ijtihadnya. Wal khata'u maghfurun lahum dan kesalahan tersebut diampuni bagi mereka. Ini adalah diantara sikap ahlu sunnah wal jamaah terhadap apa yang terjadi di antara para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau mengatakan, "Summa al qadrul ladhi yunkaru min fi'li ba'lihim qalilun nazrun maghmurun fi jambi fadailil qawmi wa mahasinihim min al imani billahi wa rasulihi wal jihadi fi sabilihi wal hijrati wal nusrati wal ilmin nafi' wal amal salih. Kemudian beliau menyampaikan kepada kita kemudian kadar yang diingkari dari sebagian mereka ini sedikit sekali. Artinya dosa dan juga kesalahan yang dilakukan oleh para sahabat Nabi ini sangat sedikit sekali. Beliau mengatakan qalilun nazrun, yaitu sangat sedikit sekali. Kemudian beliau mengatakan maghmurun fi jambi fadailil qaum wa mahasinihim. Dosa yang dia lakukan yang sangat sedikit sekali itu ya seperti eh, qatrah fil bahr, yaitu seperti tetesan air di tengah-tengah lautan. Ya, ini tertutupi dengan apa? Dengan keutamaan-keutamaan mereka dan juga kebaikan-kebaikan mereka. Jadi kalau dibandingkan dosa yang dilakukan oleh sahabat tadi dibandingkan dengan keutamaan fadhail yang dia miliki, demikian pula mahasin kebaikan-kebaikan yang sudah dia lakukan ini seperti apa? Seperti tetesan air dibandingkan apa? Dibandingkan lautan yang menunjukkan sedikitnya dosa yang mereka lakukan minal imani billah. Apa yang sudah mereka lakukan yaitu para sahabat radhiyallahu anhum di antaranya adalah iman mereka kepada Allah dan juga iman mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang para sahabat radhiyallahu anhum iman mereka adalah iman yang dalam. Iman mereka kepada Allah adalah iman yang dalam dan imannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam demikian pula iman yang sangat besar. Berbeda dengan kita. Dan ini adalah termasuk mahasin dan juga keutamaan yang dimiliki oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula mereka berjihad fisabilillah. Yang para sahabat radhiyallahu anhum mereka melakukan jihad fisabilillah dan jihad fisabilillah ini adalah termasuk afdalul a'mal adalah termasuk amalan yang paling afdal mengorbankan jiwanya mengorbankan hartanya meninggalkan keluarganya dengan maksud untuk i'la'u kalimatillah untuk meninggikan kalimat Allah dan ini bukan perkara yang mudah seseorang yang bertemu antara pedang dengan pedang ia mengorbankan jiwanya dan dia tahu bahasanya dia akan membunuh atau dia akan dibunuh. Jadi menunjukkan tentang besarnya keimanan yang dimiliki oleh para sahabat radhiyallahu anhum dan ini adalah adalah termasuk mahasin dan juga fadail yang dimiliki oleh para sahabat. Wal hijrati demikian pula hijrah. Hijrah artinya adalah meninggalkan. Dan yang dimaksud adalah meninggalkan negeri yang syirik menuju negeri tauhid. Meninggalkan negeri yang kafir menuju negeri yang Islam. Dan ini dilakukan oleh para sahabat khususnya adalah orang-orang muhajirin di antara mereka, maka mereka melakukan hijrah dan hijrah ini adalah termasuk amalan yang juga termasuk amalan yang afdal. Bayangkan seseorang tinggal di sebuah daerah yang di situ ada keluarganya dan di situ ada tanahnya dan di situ ada mata pencahariannya. Kemudian meninggalkan tempat tersebut lillahi taala karena Allah. Meninggalkan keluarganya yang banyak di situ, meninggalkan hartanya menuju sebuah tempat yang diridhai oleh Allah yaitu tempat Islam, yaitu negara Islam. Ini adalah perkara yang berat yang tidak semua orang mendapatkan taufik yang mudah untuk melaksanakan amalan ini ya kemudian setelah itu wan nusrati demikian pula mereka memiliki di antara fadail fadail mereka adalah an-nusrah yaitu melakukan pertolongan menolong Allah dan juga rasulnya demikian pula wal ilmin nafi' wal amal salih dan ilmu yang bermanfaat yang mereka miliki para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka memiliki ilmu yang bermanfaat Artinya apa? Ilmu yang diamalkan. Para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau mereka belajar, mereka belajar sedikit-sedikit, tetapi mereka mengamalkan ilmu yang mereka pelajari. Ya, kalau mendengar hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka mereka akan terus amalkan sampai dia meninggal dunia. Saya sebutkan contohnya misalnya Ummu Habibah. Ummu Habibah ini adalah salah seorang istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia adalah putri dari Abu Sufyan. Putri dari Abu Sufyan. Pernah mendengar hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang sholat rawatib. Sholat rawatib yang jumlahnya 12 rakaat. Yaitu dua rakaat sebelum subuh, empat rakaat sebelum duhur, dua rakaat setelah duhur, dua rakaat setelah maghrib, dua rakaat setelah sholat isya. Semuanya ada berapa? 12 rakaat. Yang disebutkan di dalam hadis tersebut, barang siapa yang menjaga 12 rakaat ini, maka dia akan dibangunkan rumah di dalam surga. Dibangunkan rumah di dalam surga. Ummu Habibah radhiyallahu anha beliau menceritakan ma taraktuhunna mundu an sami'tuhunna min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan ma taraktuhunna mundu an sami'tuhunna min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak meninggalkan 12 rakaat ini semenjak aku mendengarnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan, aku tidak meninggalkan 12 rakaat ini semenjak aku apa? mendengarnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah contoh bagaimana seorang sahabat dan dia adalah wanita menjadikan ilmunya ilmu yang bermanfaat. Artinya mengamalkan ilmu yang dia dengar. Meskipun itu hanya satu hadis. Semenjak dia mendengarnya maka dia tidak meninggalkan 12 rakaat tersebut sampai dia meninggal dunia. Saya berikan contoh yang lain. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu Beliau mendengar hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan melakukan zikir sebelum tidur yaitu membaca tasbih 33 kali, ia membaca tahmid 33 kali, membaca takbir 33 kali sebelum tidur. Maka beliau radhiyallahu anhu mengamalkan zikir ini sebelum tidur. Yaitu senantiasa mengamalkan zikir ini sebelum beliau tidur sampai ditanya kepada beliau, "Ya, apakah engkau meninggalkan ya apakah engkau meninggalkan amalan ini pada saat Lailatul Siffin. Lailatul Siffin ini adalah malam sebelum terjadinya perang Siffin. Perang yang besar di zaman beliau. Beliau ditanya, apakah engkau meninggalkan amalan ini pada malam tersebut? Ya seseorang biasanya kalau ada sesuatu yang besar, ya apalagi di sini perang, ya terkadang amalan yang biasa dia amalkan ditinggalkan. Ya beliau ditanya, apakah beliau meninggalkan amalan ini ketika malam terjadinya perang apa? Sifin, yaitu besok terjadi perang malamnya apakah belum meninggalkan amalan ini belum menjawab tidak artinya tidak meninggalkan amalan ini meskipun pada saat itu yaitu pada malam yaitu Lailatul sifin. jadi menunjukkan bagaimana para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ilmu mereka adalah ilmu yang bermanfaat meskipun itu adalah sedikit tetapi mereka amalkan dan di dalam sebuah asar disebutkan bagaimana para sahabat radhiyallahu anhu mereka mencari ilmu yang mereka belajar 10 ayat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian mereka menghafalnya, kemudian mereka memahami isinya dan mengamalkan apa yang ada di dalamnya, dan mereka tidak menambah 10 ayat yang lain kecuali setelah mengilmui dan juga mengamalkan isi dari 10 ayat yang pertama. Oleh karena itu apabila ada di antara mereka, yaitu di antara sahabat Nabi yang hafal surat surat Al-Baqarah, ini merupakan ya seorang yang alim, Ya apabila ada di antara mereka yang menghafal atau ada di antara mereka yang hafal surat Al-Baqarah, maka dia dia e, tinggi kedudukannya di antara para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka apabila menghafal berarti maknanya dia memahaminya. Demikian pula dia mengamalkan isinya. Inilah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mereka memiliki keutamaan, memiliki ilmu yang bermanfaat wal amal salih. Demikian pula mereka memiliki amalan yang saleh. Amal yang saleh adalah amal yang terpenuhi di dalamnya dua syarat. Yang pertama adalah ikhlas. Dan para sahabat radhiyallahu anhum adalah orang yang paling ikhlas. Kemudian yang kedua adalah amalan yang sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Inilah yang dinamakan dengan amal soleh. Jadi amal soleh ukurannya adalah amalan yang ikhlas. Kemudian yang kedua yang sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak ada satu di antara dua syarat ini maka tidak dianggap sebagai amal yang soleh. Amal yang soleh itu adalah amal yang baik, yang soleh, yang baik. Ya terpenuhi dua syarat. Kalau tidak ada ya salah satu di antara dua syarat ini maka tidak dianggap sebagai amal yang yang soleh. Allah mengatakan wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ya semua manusia dalam keadaan rugi kecuali orang yang memiliki empat sifat. Yang pertama adalah beriman, kemudian yang kedua beramal soleh, kemudian yang ketiga dia ia saling menasihati dalam kebenaran, yang keempat dia saling menasihati di dalam kesabaran. Beramal soleh di sini maksudnya adalah beramal dengan ikhlas lillahi taala, demikian pula dengan ya e, menyesuaikan atau mengikuti sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam di dalam amal tersebut. Ini adalah sawabik demikian pula fadail keutamaan-keutamaan yang dimiliki oleh para sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam dibandingkan dengan dosa yang mungkin dilakukan oleh sebagian mereka yang dibandingkan dengan amal soleh dan juga keutamaan-keutamaan tadi, maka seperti yang tadi kita sampaikan, itu seperti titisan, ya tetesan air di tengah apa? Di tengah lautan yang yang luas. Tidak ada apa-apanya. Yang dosa yang sedikit itu tertutupi dengan mahasin dan juga keutamaan yang banyak yang dimiliki oleh para sahabat. Lalu bagaimana seseorang yang menghina para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau meremehkan mereka ya atau bahkan ada yang menfasikkan mereka atau ada yang mengkafirkan mereka maka tentunya ini adalah ya cara yang sangat jauh dari petunjuk Allah dan juga Rasulnya. Kemudian setelah itu beliau mengatakan waman nazara fi siratil qaumi bi ilmin wa adlin wa ma Allah bihi alaihim min al fadail alima yaqinan annahum khairul khalqi بعد الأنبياء لا كان ولا يكون مثلهم beliau mengatakan dan barang siapa yaitu di antara kita yang mau melihat biografi kaum yaitu melihat biografi para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ya barang siapa di antara kita yang mau menyempatkan waktunya melihat bagaimana perjalanan hidup para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bi'ilmin wa adlin dengan ilmu dan juga insaf dengan keadilan yaitu tanpa ada hawa nafsu di dalam hatinya membaca biografi mereka membaca perjalanan hidup mereka maka wa ma manallahu bihi alaihim minal fadail dan apa yang Allah karuniakan kepada mereka berupa keutamaan-keutamaan alima yakinan maka dia akan tahu dengan yakin maka dia akan tahu dengan yakin seyakin-yakinnya bahwasanya mereka adalah khairul khalqi ba'dal anbiya. Mereka yaitu para sahabat adalah sebaik-baik makhluk setelah para nabi. Karena sebaik-baik makhluk adalah siapa? Nabi dan juga rasul. Dan orang yang paling baik setelah nabi dan juga rasul adalah para sahabat. Ini kalau kita bapak-bapak sekalian mau meluangkan waktunya ia melihat bagaimana perjalanan hidup para sahabat. Dan alhamdulillah para ulama telah menulis kitab yang khusus tentang para sahabat Nabi SAW Alaihi Wasallam. Seperti contohnya Al Isabah yang dikarang oleh Ibnu Hajar Al Asqalani rahimahullah yang belum menulis kitab khusus tentang para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bisa melihat perjalanan hidup Abu Bakar As Siddiq, bisa melihat perjalanan hidup Umar bin Khattab yang yang penuh dengan yang eh, penuh dengan hikmah, penuh dengan keteladanan. Demikian pula Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib dan juga para sahabat yang lain. Kalau kita mau meluangkan waktu ia membaca sirah mereka, membaca perjalanan hidup mereka, niscaya kita akan tahu dengan seyakin-yakinnya bahwasanya mereka adalah sebaik-baik manusia setelah para nabi, yaitu setelah para nabi dan dan Rasul. La kana wala yakunu mithluhum. Tidak ada orang seperti mereka sebelumnya dan tidak ada orang setelah mereka sebelum uh, se uh, tidak tidak ada orang seperti mereka setelah setelah mereka. Artinya tidak ada orang yang semisal dengan mereka sebelumnya dan tidak ada orang yang semisal dengan mereka setelah setelah mereka menunjukkan tentang keutamaan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. wa annahum humus safwatu min quruni hadhihi al ummah allati hiya khairul umami wa akramuha 'ala Allah dan bahwasanya mereka adalah safwah mereka adalah orang-orang pilihan min quruni hadhihi al ummah di antara generasi-generasi umat ini yang mereka adalah khairul umam yang mereka yaitu umat ini adalah khairul umam wa akramuha 'ala Allah dan mereka yaitu umat Islam ini adalah sebaik-baik umat dan juga umat yang paling mulia di sisi Allah. Jadi yang paling mulia di antara umat-umat di dunia ini adalah umat Islam, yaitu umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang paling baik di antara umat Islam adalah siapa? Para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mereka adalah sofwah, mereka adalah sofwatul sofwah, yaitu pilihan di antara manusia-manusia pilihan. Allah memilih beliau-beliau yaitu para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di antara sekian banyak manusia untuk menemani nabinya Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga untuk ya me me menyampaikan agama ini kepada orang-orang yang datang setelah mereka. Dan saya sebutkan di sini atau saya bacakan ucapan dari Abdullah ibnu Mas'udin. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu tentang keutamaan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kewajiban kita untuk meneladani mereka. Beliau mengatakan, "Mangkana fal yastanna biman qatnat. Barang siapa di antara kalian yang ingin meniru, barang siapa di antara kalian yang ingin meniru, ingin meneladani, maka adalah dia meneladani orang yang sudah meninggal dunia. Fa innal hayya la yu'manu alaihi fitnah. Karena sesungguhnya orang yang masih hidup itu tidak aman dari fitnah. Kalau kita ingin menjadikan orang yang masih hidup sebagai teladan kita, sebagai contoh kita, maka tidak aman dari fitnah. Mungkin sekarang dia bisa diteladani. Ucapannya, perilakunya bisa diteladani. Belum tentu besok bisa diteladani ucapannya. Makanya beliau menasihati, kalau kita ingin mencari teladan mencari contoh yang baik maka adalah kita mencari contoh dari orang yang sudah meninggal dunia karena orang yang masih hidup tidak aman dari fitnah kemudian beliau mengatakan siapa mereka ulaika ashabu Muhammadin mereka adalah para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanu khaira hadhil ummah mereka adalah sebaik-baik umat ini artinya tidak ada orang yang lebih baik daripada sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di antara umat Islam. Wa abarraha quluban dan mereka adalah orang yang paling bersih hatinya, paling baik hatinya. Wa a'maquha ilman, wa a'maqaha ilman dan orang yang paling dalam ilmunya. Wa aqallaha takallufan dan mereka adalah orang yang paling sedikit takalluf. Artinya mereka para sahabat yang orangnya tidak banyak membebani diri. Tidak banyak membebani diri dengan sesuatu yang tidak dia miliki. Artinya dia dalam beragama sami'na wa ata'na, mendengar dan taat. Apa yang datang dari Allah dan juga apa yang datang dari Rasulnya mereka amalkan sesuai dengan kemampuan. Ya tidak membebani diri dengan di luar kemampuannya. Kaumun ikhtarahumullahu linabiyihi Mereka adalah sebuah kaum yang Allah pilih untuk nabinya yaitu untuk menjadi sahabat Nabi untuk menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ya agama ini wa iqamati dinihi dan Allah telah memilih mereka untuk menegakkan agamanya fa'rifu lahum fadlahum wattabi'uhum fi atharihim maka adalah kalian melihat adalah kalian mengetahui keutamaan mereka adalah kalian mengetahui keutamaan mereka wattabi'uhum fi atharihim dan dalam kalian mengikuti mereka di dalam asar-asar mereka yaitu di dalam ucapan para sahabat di dalam apa yang mereka lakukan kita diperintahkan untuk mengikuti para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam wa tamassaku bimastata'tum min akhlaqi madinihim dan dalam kalian memegang teguh dengan apa yang kalian mampu dari akhlak mereka dan juga agama mereka. Ya, hendaklah kita meniru apa yang mereka lakukan sesuai dengan kemampuan kita. Baik akhlak mereka maupun din mereka yaitu ibadah ibadah mereka. Fa innahum kanu 'alal hudal mustaqim karena sesungguhnya mereka berada di atas petunjuk yang lurus, yaitu di atas jalan yang lurus. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka imam-imam kita di atas uh, eh, as-siratal mustaqim, di atas jalan yang yang lurus. Kalau kita ingin menempuh jalan ini yaitu as-siratal mustaqim yang senantiasa kita berdoa di dalam surat Al-Fatihah meminta kepada Allah supaya ditunjukkan kepada jalan yang lurus, maka tidak ada jalan lain kecuali dengan mengikuti para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah jalan satu-satunya supaya kita bisa menempuh jalan yang lurus yaitu dengan mengikuti sunnah para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu di dalam sebuah hadis ketika beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tentang perpecahan umat, tentang perpecahan umat yang akan terjadi setelah beliau. Beliau mengatakan "Wasataftariku ummati ala 73 firqah kulluha fin nari illa wahidah Beliau mengatakan dan sesungguhnya akan berpecah belah umatku, yaitu umat Islam, menjadi 73 golongan, kulluha finnari illa wahidah, semuanya masuk neraka kecuali satu. Semuanya masuk neraka kecuali satu, yaitu masuk neraka karena bid'ah yang dia lakukan. Akan berpecah menjadi berapa golongan? 73 golongan dan beliau mengabarkan semuanya masuk neraka. Maksudnya masuk neraka di sini adalah karena bid'ah yang dia yang dia lakukan kecuali satu golongan saja. Para sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika mendengar hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang isinya tentang perpecahan umat ya dengan ya menjadi bergolong-golongan, menjadi beraliran-aliran yang banyak sekali sampai 73 golongan. Dan ini lebih banyak daripada perpecahan yang terjadi di dalam agama Yahudi dan juga agama Nasrani. Maka para sahabat takut dan mereka segera bertanya kepada Nabi, siapa satu golongan ini? Yaitu golongan yang selamat dari neraka, yang selamat dari perpecahan. Siapa golongan ini? Maka mereka bertanya, "Ya Rasulullah, waman hiya?" Ya Rasulullah, siapakah golongan yang satu ini? yang kau kabarkan bahwasanya dia akan selamat dari dari neraka. Maka beliau mengatakan dengan tegas menyebutkan sifat golongan yang selamat ini. Menyebutkan sifat golongan yang selamat ini dengan harapan ya setiap muslim yang mendengar tentang hadis ini maka dia berusaha untuk memiliki sifat yang dimiliki oleh golongan ini. Beliau menyebutkan sifat dari golongan ini mereka adalah ma ana alaihi wa ashabi ma ana alaihi wa ashabi dengan empat kalimat ma ana alaihi wa ashabi yaitu apa yang berada di atasnya diriku dan juga para sahabat ini adalah sifat dari orang yang termasuk golongan yang selamat ini siapa mereka yaitu orang yang mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga mengikuti para sahabat di dalam masalah din, di dalam masalah agama, mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga para sahabat. Mereka lah golongan yang selamat. Itu golongan yang dikabarkan oleh Nabi selamat dari neraka. Inilah al-firqatun najiyah dan nama lainnya adalah ahlu sunnah wal jamaah. Yaitu mereka ahlu sunnah yaitu berpegang teguh dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mereka adalah ahlul jamaah karena mereka berjamaah dengan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memecahkan diri tidak memisahkan diri dari caranya para sahabat radhiyallahu anhu jadi sifat mereka bapak-bapak sekalian adalah orang yang mengikuti sunnah Nabi dan juga sunnah para sahabat radhiyallahu anhu mengikuti para sahabat di dalam masalah akidah mengikuti para sahabat di dalam masalah ibadah, mengikuti para sahabat di dalam masalah muamalah. Dalam segala aspek agamanya dia mengikuti para sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam Al-Qur'an Allah memuji orang-orang yang mengikuti sahabat dengan baik. Allah mengatakan wasabiqunal awwalun minal muhajirina wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Dan orang-orang yang pertama-tama masuk Islam minal muhajirin wal ansar, baik dari kalangan muhajirin maupun kalangan ansar. Dan siapa? Walladzina tabauhum bi ihsan. Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan ihsan, dengan baik. Artinya dengan baik di sini diantaranya adalah dengan ikhlas, Demikian pula menyeluruh di dalam mengikuti para sahabat. Bukan memilih-milih. Jadi mengikuti sahabat dalam seluruh aspek kehidupan dia. Baik di dalam masalah akidah, baik di dalam masalah ibadah, baik di dalam masalah muamalah, baik ketika dia bermuamalah dengan pemerintah, maka semuanya mengikuti para sahabat radhiyallahu anhu. Allah mengatakan radhiyallahu anhum wa Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada kepada Allah menunjukkan bahasanya kalau kita ingin diridhai oleh Allah maka diharuskan kita untuk mengikuti para sahabat mengikuti dalam apanya di dalam agamanya di dalam agamanya itu kita mengikuti bagaimana para sahabat yang melaksanakan agama ini kalau itu mereka lakukan kita lakukan kalau tidak mereka lakukan maka jangan kita melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, oleh karena itu sekali lagi pentingnya ini ya kita memahami agama dengan pemahaman para sahabat. Ya, perhatikan pentingnya kita memahami agama dengan pemahaman para sahabat. Di dalam memahami Al-Qur'an demikian pula memahami hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam maka kita harus kembali kepada pemahaman para sahabat radhiyallahu anhu. Jangan sampai kita memahami Al-Qur'an dan hadis dengan pemahaman kita sendiri atau dengan pemahaman orang yang kita cintai, orang yang kita agungkan. Kita harus kembali di dalam masalah agama ini kepada pemahaman para sahabat radhiyallahu anhu. Kenapa demikian? Karena tiga sebab. Karena tiga sebab. Sebab yang pertama, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka adalah ahlul lughah mereka adalah ahlinya bahasa yaitu bahasa Arab. Para sahabat Nabi Al-Muhajirin dan juga Ansar, mereka adalah ahlul lughah. Mereka lah yang paling paham tentang bahasanya. Bahkan disebutkan bahwasanya zaman mereka adalah zaman keemasan bahasa Arab. Zaman keemasan bahasa Arab. Jadi para sahabat radhiyallahu anhum adalah orang yang paling paham tentang bahasa Arab dan Al-Qur'an Demikian pula hadis diturunkan dengan bahasa apa? Dengan bahasa Arab. Jadi mereka lah yang paling paham tentang isi Al-Quran dan juga hadis. Oleh karena itu pemahaman harus kita kembalikan kepada para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau ingin memahami dengan baik Al-Quran dan juga hadis, maka harus dikembalikan kepada pemahaman para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam langsung melihat turunnya Al-Quran dan langsung melihat bagaimana hadis-hadis keluar dari lisan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia. Ya terjadi sebuah kejadian, kemudian turun ayat. Terjadi sebuah kejadian, kemudian diucapkan hadis oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga apa? Sehingga para sahabat Nabi mengetahui dengan baik tentang ayat ini dan mengetahui dengan baik tentang hadis ini. Kenapa dia turun? Kenapa dia diucapkan oleh Nabi SAW? Oleh karena itu pemahaman mereka terhadap Al-Quran dan hadis ini lebih baik daripada pemahaman yang lain. Kalau kita ingin selamat, maka kembali kepada pemahaman para sahabat Nabi SAW yang mereka langsung melihat kejadian-kejadian turunnya Al-Quran demikian pula ya keluarnya hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga, para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apabila mereka salah di dalam memahami, maka akan segera datang teguran. Para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila salah di dalam memahami, seperti misalnya memahami sebuah ayat, maka akan segera datang teguran, meluruskan tentang pemahaman tersebut. Di antara contohnya adalah ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu memahami ayat Allah Azza wa Jal walladzina amanu wal alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Beliau membaca ayat ini yang artinya oh, mereka adalah orang-orang yang beriman dan tidak mencampuri keimanan mereka dengan kezaliman maka mereka akan mendapatkan keamanan dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Abu Bakar As-Siddiq memahami ayat ini bahwasanya orang yang kelak mendapatkan keamanan dan juga dia mendapatkan petunjuk adalah orang yang beriman dan dia tidak berbuat zalim. Nah, beliau ketika memahami ayat ini memahami ya bahwasanya kita semua ini tidak ada yang tidak pernah berbuat zalim. Ya masing-masing dari kita pernah berbuat apa? zalim. Berarti kita tidak ada yang mendapatkan keamanan, berarti tidak ada di antara kita yang mendapatkan petunjuk. Ini yang beliau pahami. Maka Nabi SAW meluruskan, beliau menjelaskan bahwasanya dimaksud dengan zalim di sini adalah kesyirikan. Jadi dimaksud dengan zalim di sini apa? Kesyirikan. Sebagaimana firman Allah tentang Luqman, "Inna syirka la zulmun azim." Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang sangat besar. Ini adalah menjelaskan bahwasanya yang dimaksud kezaliman di sini adalah apa? Syirik. Jadi orang yang mendapatkan keamanan dan orang yang mendapatkan petunjuk adalah orang yang beriman dan tidak dia tidak mencampuri keimanan dia dengan apa? Dengan kesyirikan. Ini adalah contoh bagaimana pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum dikontrol dan apabila mereka salah di dalam memahami maka segera datang teguran. Ini semua mengharuskan kita untuk di dalam beragama mengikuti para sahabat radhiyallahu radhiyallahu anhu. Baik, itu mungkin yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini ya tentang pembahasan akidah Ahlussunnah wal Jamaah tentang para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat dan bagi yang memiliki pertanyaan atau soal silahkan ditulis dengan kertas dan diajukan ke depan. Nah. tadi yang sudah kita sampaikan, saya sebutkan contoh tentang pentingnya memahami dan bahwasanya ini adalah jalan supaya kita selamat dari kesesatan. Ada sebagian berdalil dengan sebuah ayat tentang bahwasanya apabila seseorang sudah sampai derajat al-ma'rifah maka dia sudah tidak perlu beribadah kepada kepada Allah. Ada sebagian orang meyakini bahwasanya apabila dia sudah sampai derajat ma'rifah maka sudah tidak perlu beribadah kepada kepada Allah. Sudah tidak perlu salat, tidak perlu puasa, tidak perlu haji dan boleh dia melakukan maksiat seperti yang dia inginkan. Apabila sudah sampai derajat apa? Ma'rifah. Ternyata dia juga punya dalil. Ternyata dia juga punya dalil dari Al-Quran. Allah SWT mengatakan, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Dan dalam engkau menyembah Rabbmu sampai datang kepadamu keyakinan. Dalam engkau menyembah Rabbmu sampai datang kepadamu apa? Keyakinan. Dia memahami dari ayat ini bahwasanya yang namanya ibadah itu waktunya adalah sampai datang apa? keyakinan. Kalau sudah datang keyakinan di dalam hati, maka sudah tidak perlu apa? Beribadah. Berdasarkan apa? Berdasarkan ayat ini. Kalau kita mau kembali kepada pemahaman yang benar, yaitu pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum, maka kita dapatkan bahwasanya pemahaman ayat ini bukan demikian. Kenapa? Karena kalimat al-yakin di dalam bahasa Arab ini diantara maknanya adalah al-maut. Maknanya adalah kematian. Maknanya adalah kematian. Kenapa dinamakan kematian dengan al-yakin? Karena dia yakin terjadi. Al-maut yaitu kematian itu yakin terjadi. Sehingga dinamakan apa? Al-yakin. Sehingga makna ayat wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin maksudnya adalah sembahlah Rabbmu sampai datang kepadamu al-ajal. Sampai datang kepadamu kematian. Artinya kita diperintahkan untuk istiqomah, taat, beribadah kepada Allah sampai kita meninggal dunia. Inilah yang dimaksud dengan al-yakin di dalam dalam dalam ayat ini. Itu maknanya adalah al-maut. Kalau kita membaca tafsir para sahabat radhiyallahu anhum seperti yang disebutkan oleh At-Tabari di dalam kitab tafsirnya, maka kita akan dapatkan beberapa ucapan sahabat mengatakan atau menafsirkan yakin di sini adalah dengan apa? Dengan al-maut, dengan kematian. Yang bukan yakin yang dia pahami atau yang dipahami oleh sebagian orang. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menggunakan kalimat ini yaitu menggunakan kalimat yakin yang maknanya adalah al-maut. Ketika meninggal saudara e, sesusuan beliau, sepersusuan beliau yaitu Uthman ibnu Mas'ud Utsman ibnu Mas'un yaitu pada tahun 2 Hijriah. Ketika meninggal Utsman bin Mas'un dan beliau dikuburkan di Baqi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Amma hadza faqad atahu al-yaqin." Amma hadza faqad atahu al-yaqin. Adapun ini yaitu Utsman bin Affan, Utsman bin Mas'un, maka telah datang kepadanya al-yaqin. Maksudnya apa? Kematian ya ini dipakai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan bahasanya orang Arab menamakan al maut ini dengan apa? Dengan kematian. Ya ini hanya sekedar contoh. Pentingnya kita di dalam memahami dalil, di dalam memahami Al-Quran, demikian pula hadis ini kembali kepada pemahaman siapa? Para sahabat radhiyallahu anhum. Dan orang yang tidak kembali kepada pemahaman sahabat, maka dikhawatirkan akan sesat seperti yang dilakukan oleh orang tadi. Semua berdalil dengan Al-Quran. Ya, kalau bapak tanya kepada aliran-aliran yang ada, maka masing-masing mereka bisa berdalil dengan apa? Dengan Al-Quran. Bisa hafal dengan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi apa yang membuat mereka sesat? Masalah pemahaman. Masalah pemahaman, yaitu mereka tidak memahami Al-Quran dan juga hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pemahaman para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga kita terpecah belah ia terbagi menjadi aliran-aliran karena apa? karena tidak mau kembali kepada pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum di dalam masalah agama ya karena itu kalau ingin bersatu dengan persatuan yang kokoh persatuan yang kuat tidak ada cara lain kecuali kita bersatu di atas Al-Quran di atas As-Sunnah dengan pemahaman para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Apakah setiap istihad bisa diterima karena sebagian kaum muslimin ulama melakukan ijtihad dan diterima oleh kaum muslimin yang mana ijtihad yang dilakukan sudah jelas hukumnya di dalam Islam. Seperti yang terjadi di tanah air, membolehkan demonstrasi. Bagaimana menyikapinya? demonstrasi ini bukan cara yang disyariatkan di dalam agama Islam. Di dalam menasihati pemerintah sudah ada cara yang disyariatkan yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW. Ya beliau SAW mengatakan di dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya man arada ayyan saha ayyan saha li sultan fala yubdi lahu alaniyah wal ya'khudh bi yadihi wal yakhlu bihi fa in qubila minhu fadha wa illa qad adda alladhi alaihi Barang siapa yang ingin menasihati penguasa, maka janganlah dia terang-terangan. Akan tetapi dalam mengambil tangannya dan berkhulwat yaitu bersembunyi, ya, e, ketika menasihati penguasa tersebut dan tidak membungkarnya atau tidak di depan orang banyak. Apabila diterima, maka itulah yang diinginkan dan apabila tidak diterima, maka dia sudah menjalankan kewajibannya itu sebagai seorang rakyat, sebagai seorang saudara dia sudah menasehati. Kalau diterima alhamdulillah, kalau tidak maka dia sudah menjalankan kewajibannya. Menunjukkan bahwasanya menasehati pemerintah adalah dengan sembunyi-sembunyi. Bukan dengan mengumbar aibnya di depan orang banyak. Dan Allah SWT ketika mengutus Nabi Musa dan juga Nabi Harun kepada Fir'aun maka memerintahkan keduanya untuk lemah lembut kepada Fir'aun Allah mengatakan faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Hendaklah kalian berdua berkata kepada Firaun dengan ucapan yang lembut, semoga dia mau ingat atau dia mau takut. Ini adalah cara yang benar di dalam menasihati penguasa wallahu taala a'lam wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.